Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah أما بعد الحديث التاسع والأربعون حديث التاسع والأربعون عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج رأسه فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, beliau dan bapaknya. Qala a'tama an-nabiyyu berkata a'taman nabiyyu ay dakhala waqtul atamah makna a'tama masuk waktu atamah sama seperti asbaha dakhala waktu sabah wa amsa dakhala waktu masa ila akhirih atama nabi SAW fa kharaja Umar Nabi sudah mencapai waktu atamah dalam keadaan belum salat Isya. Fakaraja Umar, maka Umar pun keluar mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian berkata, As-salata ya Rasulullah. Salat ya Rasulullah. Mengingatkan beliau untuk salat. Raqadan nisa'u wasibyan. Telah tidur anak-anak dan perempuan. Telah tidur para wanita dan anak-anak. Fakharaja ra'suhu, eh, fakharaja wa ra'suhu yakturu. Beliau keluar dari rumahnya dalam keadaan kepalanya meneteskan air. Yaqulu laula an asyqa ala ummati. Beliau berkata, sungguh kalau tidak memberatkan atas umatku atau atas manusia, la amartuhum bihadhihi shalah hadhihi sa'ah. Niscaya aku akan perintahkan salat ini di waktu ini. Salat ini di waktu ini. Gharibil hadis, kalimat yang asing di dalam hadis ini pertama kalimat a'tama yang tadi sudah disinggung maknanya dakhala fil atama masuk waktu atama wahia zulmatul laili atama adalah gelapnya malam sedangkan uh, waktu syafaq yang menjadi tanda maghrib awal pertama hilang syafaq itu sudah masuk waktu Isya. Tetapi setelah itu menjadi gelap, maka itu namanya atama. Atama dakhala waktu atama. Artinya sudah gelap sekali, sudah lewat waktu Isya atau sudah lewat syafaq atau sisa syafaq ahmar, Rasulullah SAW masih belum sholat. Wal murad annahu akhara salat al-isya. Yang dimaukan di sini adalah bahwa Rasulullah SAW menunda sholat isya. Ba'da dhahabis syafaq. Setelah hilangnya syafaq al-ahmar. Fasallaha fi zulmatil lail. Maka beliau mengerjakannya di kegelapan malam. Fi waktil atamah. al madal Ijmali, maknanya secara ringkas. Ta'akhara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi salatil isya. Nabi pernah terlambat atau menyengaja mengakhirkan salat Isya hatta dhahaba kathiru minal lail sampai lewat kebanyakan waktu malam. Waraka dan nisa wasibyan. Bahkan karena terlalu malam, para wanita dan anak-anak sudah tidur. Mimman laisa lahum taqah wala ihtimal ala tulil intibar yaitu orang-orang yang lain salahum taqah, yang tidak memiliki kekuatan. walah timal tidak bisa memikul beban panjangnya penantian. Yani menunggu lama nggak kuat. Anak-anak ketiduran. Para wanita juga demikian. Faja'a inaihi Umar. Maka Umar pun mendatangi Rasulullah SAW. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingatkan Nabi. As-salah ya Rasulullah. As-salah faqad raqada nisau was-sibyan. Salat ya Rasulullah. Para wanita dan anak-anak sudah tidur. Artinya sudah terlalu malam. Para wanita dan anak-anak yang tidak kuat sudah ketiduran. Fakharaja sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun keluar dari rumahnya ilal masjid warasuhu yaqturu ma'an sedangkan kepalanya meneteskan air yakni beliau sehabis mandi min al-iqtisal wa qala mubayyinan kemudian beliau menjelaskan annal afdala fil isya at-ta'khir bahwa yang afdal dari salat isya adalah ditunda sampai tengah malam Laulal masyakkah. kalau saja tidak memberatkan. Laulal masyakkah allati tanal muntadir salah, kalau saja tidak memberatkan mereka-mereka yang menunggu salat. Maka beliau berkata, sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. "Laula an asyuka ala ummati la amartuhum bihadihi salah fi hadihi saah Al-mutaakhirah. Maka Nabi mengatakan secara maknanya, kalau saja tidak memberatkan atas umatku, akan aku suruh mereka untuk salat ini, hadis salah isyarah ila al-isya. Isyarah ila salat al-isya. Fi hadhihi sa'ah di tempat atau di waktu ini al-mutaakhirah. Fi hadhihi as-sa'ah al-mutaakhirah. Itu maknanya. Adapun lafaz hadisnya hadhihi salah hadhihi sa'ah. Walaupun sama-sama dengan isim isyarah, hadhihi salah, hadhis sa'ah. Tetapi di situ kedudukannya berbeda. La amartuhum hadis salah dalam keadaan jarun majrur muta'alliqun bi amr. Diperintahkan pada atau perintahkan dengan salat ini. hadis sa'ah <clears throat> hal seperti kalimat yaumal khandak. Maka tempatnya dia di dalam nasab. Hadihi sa'ah. Hadihi sa'ata. Tetapi hadihi dia tidak bisa diirabkan mabni maka dikatakan di tempatnya saja. Allah kulihal. Berarti kalimat hadihi sa'ah menunjukkan waktu. Ikhtilaful ulama. Berselisih para ulama. Ikhtilaf ulama fi salat al-isya. Berselisih para ulama tentang salat isya. Berarti yang paling afdal at-taqdim atau takhir. Yang paling afdal disegerakan atau ditunda. Mengapa berselisih mereka? Karena dari satu sisi beberapa dalil seakan-akan menunjukkan untuk mengerjakan di awal waktu dan Rasulullah SAW selalu mengerjakan di awal waktu. Jarang mengerjakan di akhir waktu. Isya. Maka tentunya yang dikerjakan Rasulullah SAW terus menerus berarti yang afdal. Tetapi dengan hadis yang bersama kita ini, Nabi menyatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bihadhihi salah hadhihi sa'ah. Kalau saja nggak memberatkan, aku akan suruh sholat isya itu pada waktu ini. Pada waktu ini tengah malam. Fadhahaba ilal awal berpendapat dengan pendapat yang pertama yakni takdim didahulukan jama'atun minal ulama sekelompok para ulama ahlu sunnah apa dalil mereka menganggap lebih afdal at-taqdim didahulukan mustadillina bi'annal al al-ghalibata li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam at-taqdim. Dalil mereka bahwa kebiasaan al-'ada al ghaliba yang dominan, yang ghalib, yang selalu, yang terbanyak Rasulullah SAW mengerjakan selalu takdim. Walam yuakhirha illa fi awqatin qalilah. Tidak menundanya kecuali di beberapa kali saja. Beberapa waktu yang sedikit. Jarang sekali. Itu pun hanya sekedar libayanil jawaz. Libayan al-jawaz. Menerangkan bolehnya ditunda. Aulil udri atau karena udur-udur tertentu. Walau kana ta'khiruha afdal lawadhaba alaih. Kalau saja ditunda itu afdal, kalau saja yang afdol itu ditakhir, lawadaba alaih. Tentunya Nabi akan terus-menerus. Selalu sholatnya di akhir waktu. Niscaya akan jadi kebiasaan. Niscaya para sahabat pun akan datangnya ke masjid pada jam 11, jam 12. Atau jam 10, setengah 11. Ya. Karena udah biasa takhir. Tapi tidak. Mereka datang di awal waktu semuanya. Karena tahu sebentar lagi Rasulullah Salap. Sampai ternyata Rasulullah SAW menundanya. Mereka menunggu, menunggu, menunggu. Wanita tertidur, anak-anak tertidur. Sedangkan laki-laki dewasa sudah terkantuk-kantuk. Bahkan sebagian mereka tertidur dalam keadaan duduk. Wa yusma' minhum ghatid. Terdengar dari mereka ghatid. Suara uh, nafasnya orang yang tidur. Enam. Berarti barakallahu fikum mereka menunggu sejak awal waktu. Karena kebiasaan. Taib. Sedangkan jumhur berpendapat dengan pendapat kedua. Zahamal jumhur ila annal afdal takhir. Kata mereka para jumhur ulama bahwa yang afdal dari salat Isya adalah ditunda, diakhirkan. Mustadillina bihadhil ahadits sahihah. Mereka berdalil dengan hadis-hadis ini. Yang sahih, yang sangat banyak riwayatnya, tidak diragukan kesahihannya, bahwa Nabi menyatakan kalau saja tidak memberatkan ini yang waktu yang terbaik. Ini waktu yang afdal. Ini waktu yang harusnya diperintahkan kalian. Kalau tidak memberatkan. Amma kaunuhu lam yudawim, maka dijawab alasan orang pertama atau alasan ulama yang pertama. Dijawab. Amma kaunuhu lam yudawim, adapun alasan beliau kenapa tidak terus-menerus mentakhirnya? Falam yamna'ahu min dzalika illa khasyatal masyakkah. Tidak menghalanginya untuk sholat di akhir waktu kecuali kekhawatiran memberatkan atas makmumin memberatkan makmumnya. Itu saja. Karena kekhawatiran. Maka yang afdal tetap ditakhir. Waqad akhara dzata lailatin faqal. Nabi pernah menundanya sampai akhir waktu kemudian berkata, "Innahu waqtuha laula an asyqa ala ummati." Sesungguhnya inilah waktunya kalau saja tidak memberatkan umatku. Innahu waqtuha. Sesungguhnya inilah waktunya kalau saja tidak memberatkan umatku. Tayyib ar-rajih al-awwal wa tsani? Ha? Al-awwal. Atau tsani? Ar-rajih قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الذي قبله الحديث الذي مر معنا yang sudah lewat bersama kita ما هو إذا idza ra'ahum abtau idza mau ajjala wa idza ra'ahum abtau akhara. Kalas. Yang terbaik. <laughs> Satu terbaik karena memang waktunya. Satu yang terbaik karena memang sudah kumpul semua, jangan sampai memberatkan. Yang kedua, kenapa terbaik? Karena mereka belum berkumpul. Biarkan. Supaya dapat dua-duanya. Mereka tidak terlambat dan waktunya afdal. Baik. Idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abtau akhara. Naam. Hadha huwa al-afdal. Ma ما min al-hadis? apa yang diambil dari hadis awalan istafadta min hadha al hadis anna al-afdala fil 'isha at-ta'khir ala ra'il jumhur. Ala ra'il jumhur. Bahwa yang afdal dalam salat Isya adalah ditunda. Wa yamna min dalikal masyaqqah. Tetapi terhalang untuk mengerjakan yang afdal karena kekhawatiran memberatkan. Sehingga jangan terkejut kalau beberapa ulama mengadakan kajian kitab dari maghrib sampai azan isya. Setelah azan isya, dilanjutkan kitab kedua sampai selesai baru kemudian sholat isya dan itu yang dilakukan terus menerus oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah artinya setiap malam itu dua pelajaran maghrib sampai isya setelah azan kitab kedua setelah sholat kitab kedua baru sholat tertunda sholat isyanya sedikit dan itu tidak mengapa. Jangan kalian kaget menapa menunda-nunda salat. <laughs> Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika mengerjakan atau ketika berbicara tertunda sholatnya dari belakang ada menyatakan salah, salah mengingatkan. Salah, salah. Biasa namanya manusia tercampur di sana adanya orang yang muta'allim dan orang yang jahil. Maka Ibn Abbas menjawab, aku lebih tahu dari kamu dalam masalah salat. Artinya, dia lebih tahu. Bahwa waktu salat itu bisa tertunda karena masalah ilmu. Yang lebih penting. Apalagi salat isya. Apalagi salat isya. Yang kalau ditunda, lebih bagus. al afdala fil isya at-ta'khir ala qaul al-jumhur. Wa yamna min al Adapun kadang-kadang kita tidak mengerjakannya karena khawatir memberatkan. Itu saja, khawatir memberatkan. Yang kedua, istafan min hadal hadis an al-mashaqqata tusabbibul yusr. Berarti kedua, kita mendapatkan faedah dari kaidah min qawaidil fiqhiyah. Kita mendapatkan faedah dalam bentuk kaidah. Berarti faedah besar. Faedah dalam bentuk kaidah, kaidah fiqhiyah. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Itu ada dalam kaidah fiqhiyah. Bahwa masyaqqah mesti akan membawa kemudahan. Kesulitan selalu akan membawa kemudahan. Orang yang safar sulit, berat, ada kemudahan. Bisa dikosor, bisa dijamak, puasa bisa ditunda, diganti hari lain. Orang yang sakit tidak bisa berdiri ada keringanannya untuk bisa sholat sambil duduk. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Al-masyaqqah tusabibul yusr was suhulah. Artinya kesulitan akan membawa kepada kemudahan. Fi hadhihi syariatis samhah. Di dalam syariat yang mulia ini yang penuh toleran. As-samhah harga toleran. Ini harus diketahui dan harus dipelajari. Sehingga kita jangan menjadi orang yang kaku mengajarkan kekakuan sehingga terkesan di kalangan manusia bahwa agama ini susah. Padahal itu karena kebodohan kita. Harus, harus, harus, segala harus. Sebentar. Kalau memang ada satu kesibukan, tidak apa-apa ditunda. Idza ra'ahum abtau, kalau lihat mereka dalam keadaan abtau, berlambat-lambat, tunda sedikit. Ada yang masih begini, ada yang masih begitu, ada yang belum datang. Tidak apa-apa. Demikian pula dalam perkara-perkara lain. Kalau ada kesusahan, dilihat. Barangkali ada rukhsah. Kalau ada rukhsah, dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa kalau engkau berat, boleh puasanya nanti di hari lain. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Kamu musafir, boleh dijamak, boleh dikosor. Ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa syariah ini samhah memberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan. as Faedah as-salithah. Annahu qad yakun irtikabul amal al-mafdul awla min al-fadil. Ida qatarana bihi ahwal wa mulabasat. Faedah ketiga, bahwa mengerjakan amalan yang tidak afdal itu lebih utama daripada yang afdal. Kapan? Ida ketara nabihi ahwalun wa mulabasat. Kalau terkait dengan berbagai macam keadaan-keadaan tertentu atau keterkaitan tertentu. Mulabasat keterkaitan tertentu. Istilah sekarang sikon, situasi dan kondisi. Berarti ini afdal daripada itu. Iya. Kenapa nggak mengerjakan yang afdal? Kadang-kadang kita tidak mengerjakan yang afdal justru mengerjakan yang mafdul, yang tidak afdal. Karena apa? Karena ada keadaan-keadaan tertentu, ada situasi dan kondisi tertentu. Seperti Rasulullah SAW mengerjakan di awal waktu, di awal waktu, di awal waktu. Padahal ketika beliau mengerjakan di akhir waktu, beliau berkata, Innahu la waktuha. Sesungguhnya ini waktunya. Kalau saya tidak memberatkan. Berarti kemarin-kemarin Rasulullah SAW mengerjakan di awal waktu, ternyata karena sayang pada umatnya. Karena merasa khawatir menyusahkan mereka yang sudah menunggu-nunggu di masjid. Maka dikerjakan di awal waktu, di awal waktu, di awal waktu. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti seorang imam khususnya, imam salah, imamnya kaum muslimin di masjid, memperhatikan dalam sekian sisi. Sebagainya sudah lewat. Melihat Apakah di sana ada orang tua yang akan susah kalau engkau panjangkan bacaannya? Ada yang berat. <laughs> Demikian pula komatnya. Apakah disegerakan atau ditunda? Ini juga imam. Jangan sampai komat, imamnya tidak ada. Mana imamnya? Tengok kanan, tengok kiri, tengok. Kenapa kejadian demikian? Karena yang nyuruh komat bukan imam. Harusnya imam akan salah. Itu yang maju ke depan. Artinya imam melihat ini sudah saatnya waktu komat atau belum. Ya. Kalau sudah saatnya waktu salat, ya, dia perintahkan muadzin akan salat, kemudian dia imam. Ya. Barakallahu fiikum. Naam al-adhan lil muadzin. Lakin al-iqamah lil imam. Adhan itu haknya muadzin. Kapan masuk waktu adhan dia. Itu haknya muadzin. Tetapi iqamat haknya imam. Allah taala a'la. Sehingga dia bisa mempraktekkan hadis ini. Idza ra'ahum mujtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Naam. ar yang keempat. Jadi kaitannya dengan nomor tiga apa? Kaitannya yang tadi. Kalaupun kamu anggap ini kan afdol ditunda ya kasihan mereka. Ya bagi sebagian, masya Allah, ya, bagi sebagian yang lain susah. Dia punya urusan, punya kerjaan, punya ini, punya itu, punya besar. Ya, nah, rabi'an, kama kamal syafqatin nabi. Kita dapatkan pula faedah dari hadis ini kesempurnaan kasih sayang Rasulullah SAW warahmatihi bi ummatihi. Bagaimana sayangnya beliau kepada umatnya. Sehingga beliau memberikan yang paling mudah. Memberikan yang termudah. Kalau menginginkan yang terbaik, niscaya Nabi akan mengerjakan di akhir waktu. Tetapi laula an asyukka, kata beliau, kalau saja tidak menyusahkan. Karena khawatir menyusahkan beliau tidak mengerjakan di akhir waktu, bahkan lebih banyak di awal waktu. Karena manusia lebih banyak yang lemahnya lebih banyak wanita dan anak-anaknya, lebih banyak mereka-mereka yang masih berat. Tetapi kalau kalian lihat orang-orang itu adalah orang-orang yang khusus kalian ketahui, tulabul ilm, bahkan hubbul ilm tampak pada mereka, wahir. Kecintaan pada ilmu tampak pada mereka. Maka nggak mengapa. Untuk kita tambah lagi setelah adzan sampai satu jam barangkali, baru setelah itu komat. Ya. Tidak mengapa. Kalau melihat keadaan seperti itu. Tapi kalau melihat separuh dari mereka masih pakai pakaian kerja. Artinya apa? Artinya pulang kerja, langsung maghrib ikut ngaji. Kalau dipanjangkan sampai malam, kasihan mereka. Belum pulang ke rumahnya dia. Ini memperhatikan keadaan makmumin. Dan ini adalah syafqah. Nabi SAW memiliki syafqah, rahmah, kasih sayang yang sangat tinggi. Kamal syafqati Nabi SAW wa rahmatihi. Dan tentunya beliau sebagai teladan. Sebagai contoh teladan yang diikuti. Yang kelima, kaunu ba'din nisa wa sibyan yashhadun al-jama'ah ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kelima, keadaan para wanita dan anak-anak ternyata ikut sholat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan oleh para ulama, sebaik yang dibawa ke masjid adalah anak-anak yang mumayiz, mumayiz artinya sudah bisa diatur. Karena khawatir mengganggu yang lain kalau tidak bisa diatur. Yang sudah bisa diatur, sudah bisa suruh berdiri sebelahnya, sudah bisa. Nah, Al-Khamisah, uh, As-Sadisah, yang keenam, Sarahatu Umar. Istafad min hadzal hadis aidan sarahatu Umar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarahah itu plak-plakan. Apa adanya sampaikan. Kata orang Arab, as raha. Sarahah raha. Bukan hadis. <laughs> pepatah orang-orang Arab. Soroha itu roha. Roha itu santai, eh, enak. Soroha itu belak-belakan, kerja, ucapkan apa adanya, enak. Enggak usah kamu bersanjuara, berpura-pura. Susah. Sampaikan saja apa adanya. Nanti enggak enak. Udah soroha roha. Sampaikan terus terang, enak. Maka mereka kepada Rasulullah SAW soroha. Umar mengatakan pada ya Nabi, ya Rasulullah salah. Ya. Jangan nanti gimana kalau disampaikan. Jangan-jangan tipe begini, jangan-jangan begitu. Kamu akan mendapatkan salah satu dari dua. Ima ternyata beliau memang lupa, berarti diingatkan. Kalau ternyata beliau tidak lupa, kamu dapat ilmu. Kamu dapat ilmu. Kita lihat yang keenam dengan yang ketujuh ya, berkait. Yang keenam bahwa Rasul-Rasul seperti manusia biasa, tidak sombong, tidak seperti presiden atau penguasa-penguasa zaman sekarang. Siapapun bisa menemuinya. Dan Umar menyampaikan kepada Rasulullah SAW apa adanya, soraha. Mengapa beliau berani soraha kepada Nabi? Li lihi wasiqatihi min khuluqin Nabi. Karena Umar sangat tahu dan percaya dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Nggak mungkin dibentak, nggak mungkin dimarahi. Nggak mungkin dicaci maki atau dibentak-bentak dengan ucapan yang jelek. Tidak akan. Maka Umar berani. Sorohah pada Nabi ya Rasulullah. Salat ya Rasulullah. Ini fiqahnya Umar min khuluqin Nabi percayanya beliau kepada akhlak Nabi. Bahwa Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia. Maka tidak mengapa untuk soroha. Orang biasanya nggak soroha kenapa? Takut. Jangan-jangan saya nanti dipentak. Jangan-jangan saya tidak diusir. Atau begini atau begitu. Tetapi karena Umar tahu akhlak Nabi dan percaya sehingga beliau berani soroha. Ya Rasulullah, as-salah. Qad nama. Ar-raqada. an nisau Yang ketujuh, fihi dalilun ala tanbihil akabir. Yang ketujuh, dalil perlunya mengingatkan orang-orang walaupun kedudukannya tinggi. Akabir, orang-orang besar. Perlu diingatkan. Jangan dikira kalau orang besar nggak perlu diingatkan. Lihtimali ghaflatin atau tahsili faedah. Karena ada kemungkinan dia lupa. Ada kemungkinan dia lupa. Atau tasil faedah. Atau mendapatkan faedah. Sehingga kalau terjadi di tempatmu misalnya ustadznya sering terlambat sholatnya. Loh kenapa kamu malah nyeritakan ke orang lain? Salah. Maksudnya kamu Assalamualaikum. Ketok rumahnya Ustaz, salat Ustaz. Kamu akan dapat dua, akan dapat salah satu dari dua. Kalau ternyata beliau betul-betul lupa, kamu ketok jadi ingat, oh iya iya. Ada kesibukan sesuatu sehingga dia lupa dengan masalah salat. Bisa jadi karena beliau manusia. Kalau ternyata tidak, kamu dapat ilmu. Ya. Ngapain ngasih tahu saya? Saya sudah tahu. Saya sengaja menundanya karena sesungguhnya afdolnya salat Isya itu adalah di takhir. Kamu dapat pelajaran, dapat ilmu. Dapat ilmu. Sehingga ikhwan bin ada dua kemungkinan kamu dapatkan. Ketika engkau mengingatkan al-akabir. Kalau lupa sesuatu. Atau kalau ternyata ada sesuatu padanya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kamu ingatkan. Diingatkan. Walaupun lebih besar kedudukannya. Ustadzmu atau pimpinanmu atau atau bahkan syekh ulama ya, syekh apa enggak begini ya syekh apa enggak begitu imma dia lupa oh iya saya lupa mungkin apa enggak mungkin mungkin setinggi apapun namanya manusia mahalul khata wan nisyan Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Dulyadain. Ya Rasulullah, aku siratus salah, amnesi. Ya Rasulullah, apakah sholat sudah dikosor? Atau engkau lupa? Nabi menjawab, Maqusiratus salah wa ma'ansa. Wa manasid. Atau kama qala SAW. Sholat nggak dikosor, dan aku tidak lupa. Beliau merasa empat. Padahal mengerjakannya dua. Ya. Maka kata Yadain, Ya Rasulullah, engkau lupa. Tadi engkau mengerjakan dua rakaat. Asadaqa Yadain, kata Nabi. Apakah benar apa kata Yadain? Iya, ya Rasulullah, bala memang kau tadi salah satu rakaat. Berarti beliau lupa. Maka beliau mengerjakan lagi dua rakaat lagi. Hanya saja beliau maksum dalam penyampaian dalam tabligh al-ilm tidak akan salah. Dan pasti-pasti Allah akan jaga. Allah akan lindungi. Tidak akan salah. Tetapi ini barakallahu fikum selain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa saja keliru menyampaikan hadis ternyata keliru menyampaikan ucapan atau nama fulan ternyata terbalik itu wajar saja. Kalau diingatkan boleh nggak? Ya boleh. Ini faedah yang ketujuh. Ingatkan. Kalau ternyata tidak salah Ustaz, saya yang salah, kamu dapat ilmu. Itu yang lain. Beda dengan yang saya sebutkan tadi. Kamu gimana sih? Oh ya terima kasih Ustaz. Dapat pelajaran nggak? Dapat pelajaran. Alhamdulillah. Ya. Ihtimal ghaflah, bisa jadi dia lupa. Atau tahsilil faedah. Atau dapat faidah. Enam. Enam. Barakallahu fikum tahina minal fawaid. Walhamdulillah. Ini masalah keutamaan takhir adalah berkait dengan mengadakan sholat jamaahnya. Artinya bukan sholat di rumah diakhirkan, tidak. Karena kewajiban sholat jamaah tetap wajib. Sehingga ini adalah faedah buat para imam-imam di masjid, para DKM. Salat Isya di masjid ini diadakan jam 9 tepat. Karena ada kajian ini setiap malam. Tidak ya, apa-apa. Ah. Atau pada malam ini dan malam ini. tidak setiap hari. <clears throat> Sehingga tetap sholat jamaah, tetap bersama imam rawatib. Adapun nggak sholat jamaah karena menunda, nanti mau sholat malam sendirian. Ada melanggar perintah untuk sholat bersama jamaah. Dan kamu kalau diingatkan sama muridmu nanti, <clears throat> jangan dibentak. Terima kalau memang kamu salah. Oh iya, saya keliru. Terima kasih, saya khair. Kalau ternyata kamu tidak salah, ya jangan marah. Jangan mengatakan la tumalihil bahar. Jangan garami lautan. Jadi dia membayangkan dirinya lautan, terus anak ini mau garami lautan. Jangan garami lautan, saya sudah asin. Nanti besok-besok dia nggak berani lagi ingatkan. Akhirnya kamu susah. Padahal setiap manusia sebagai makhluk sosial butuh orang lain yang mengingatkan. Perlu adanya orang lain yang mengingatkan sehingga sempurna kalau engkau dan kita semuanya saling ingat mengingatkan barakallahu fikum.